Melanjutkan kajian kita yaitu kitab Tazkiyatun Nufus di samping banyaknya bicara atau berlebihan dalam memandang dalam arti kita membiarkan lepas pandangan kita liar kepada apa yang diharamkan Allah. Ada juga di antaranya yang bisa meracuni hati yaitu fudur ta'am, yaitu berlebihan dalam mengkonsumsi makanan. Berkata di sini muallif, qillatut tu'ami tujibu riqqatal qalbi wa quwwatal fahmi wa inkisarun nafsi wa dha'fal hawa wal ghadab. Makan yang cukup atau sedikit makan bisa melembutkan hati dan bisa menguatkan pemahaman serta bisa memutuskan syahwat dalam pengertian di sini adalah bisa mengendalikan sahwat dan bisa melemahkan amarah. Adapun wa to'am ta'am tujibu dan banyak makan bisa menyebabkan perlawanan apa yang sudah disebutkan tadi yaitu kalau orang terlalu banyak untuk makan maka hatinya sebaliknya yang tadi kalau sedikit makan bisa membuat hati bisa lembut. Namun kalau orang kebanyakan makan bisa membuat hatinya keras. Dan juga bisa menyempitkan pemahamannya. Apabila dia berlebihan dalam makan. Tentu saja semua perkara apabila berlebihan. Maka dampaknya adalah tidak baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda anil migdam bin Ma'di Yakrib سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفس لنفسه رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح wasahahu al-Albani dari Al-Mikdam bin Ma'di Yaqib Radiyallahu taala anhu beliau berkata bahwa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidaklah seorang anak Adam memenuhi perutnya atau memenuhi tempat yang lebih jelek di samping dia memenuhi perutnya tidaklah anak Adam memenuhi sebuah tempat yang lebih jelek dibandingkan dengan perutnya. Cukuplah seorang Adam itu beberapa suap makanan yang bisa membuat tegak tulangnya. Namun, apabila itu tidak cukup dan harus lebih, maka hendaklah sepertiga untuk perutnya, untuk lambungnya adalah sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk napasnya. Karena kita lihat sekarang sudah terbukti apabila orang yang terlalu banyak berlebihan dalam mengkonsumsi makanan, mereka lebih berat badan kemudian bingung untuk menguruskan badannya. Dan dari kelebihan berat badan berapa banyak kemudian timbul berbagai macam penyakit yang dialami seseorang yang harus dia tebus dengan biaya besar. Penyebabnya adalah karena kebanyak terlalu banyak makan. Dan banyak makan ini akan membawa kepada kejelekan-kejelekan yang sangat banyak. Sebagaimana beliau mengatakan wa fudulut ta'am da'in ila anwa'in katsiratin minasyarr bahwa banyak makan itu akan mengajak orang kepada berbagai macam kejelekan fa innahu yuharrikul jawarih ilal ma'asi karena berlebihan dalam makan itu bisa menggerakkan anggota anggota badan untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat wa yufaqiluha wa yufaqiluha 'anil ta'at wal ibadat dan membuat anggota badan berat untuk menjalankan ketaatan dan perbuatan ibadah kepada Allah. Sebagaimana kita bisa merasakan di waktu bulan puasa, meskipun orang-orang banyak menjalani ibadah puasa dalam keadaan perut lapar, namun mereka bergegas untuk menjalankan ibadah. Buktinya kalau kita lihat di siang hari di bulan puasa, yang biasanya sholat zuhur di masjid. Sedikit jemaah yang ada di situ. Namun di bulan puasa meskipun dalam keadaan lapar, mereka berlomba-lomba untuk memenuhi masjid. Demikian juga biasanya di tempat-tempat kerja kalau waktu zuhur hanya ada beberapa orang yang selebihnya kadang-kadang memenuhi waktunya untuk makan siang karena dia anggap waktu zuhur masih panjang sehingga sholat kadang bergantian. Namun di waktu bulan puasa kita melihat di kantor-kantor banyak di situ musola atau masjid yang ada di dalamnya terpenuhi oleh kaum muslimin yang bekerja di tempat tersebut padahal dia dalam keadaan lapar. Dalam artian di sini terbukti bahwa kalau orang tersebut sedikit makan maka akan bisa menggerakkan dirinya untuk mudah menjalankan aktivitas terutama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila berlebihan dalam mengkonsumsi makanan, apapun bentuk makanan itu bergizikah, apalagi yang tidak bergizi, maka tentu saja penuhnya perut dengan makanan yang berlebihan di sini pengertiannya akan membawa kepada kemudorotan yang sangat besar. Di antaranya mudah bagi seorang untuk menjalankan perbuatan maksiat. Karena berlebihan dalam makan tentu saja itu akan menggerakkan libidonya, akan menggerakkan uh, semua anggota tubuhnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dan akan memberatkan anggota tubuhnya menjalankan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala wa hasbuka bihadzaini syarran maka cukuplah bagi Anda hal tersebut sebuah kejelekan berapa banyak fakam min maksiatin jalabah syab'un wa fudulut ta'am berapa banyak perbuatan maksiat yang penyebabnya adalah karena kekenyangan dan karena kebanyakan makan orang kalau sudah terlalu kenyang bagaimana dia mau berdiri untuk menjalankan ibadah kepada Allah, maka akan memberatkan kakinya untuk melangkahkan ke masjid ketika sudah azan dikumandangkan. Karena apa? Karena perut terlalu kenyang dengan makanan. Maka di sini muallif penulis menyebutkan termasuk salah satu yang bisa meracuni hati adalah fudhulut ta'am, yaitu terlalu banyak makan. Karena dengan terlalu banyaknya makan sehingga membuat seseorang malas untuk beraktivitas, malas untuk beribadah, maka tentu saja malas ibadah ini bisa membuat hati kita keras, bisa membuat hati kita lebih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min ta'atin hala dunaha faman waqa syarrabatnihi faqad waqa syarran azima dan berapa banyak ketaatan yang terhalang dikarenakan kebanyakan makan dan barang siapa yang bisa menjaga kejelekan perutnya maka dia akan terjaga dari kejelekan yang sangat besar wasyaitanu a'zamu ma yatahakkamu fil insan idza mala'a batnahu minat ta'am dan syaitan lebih mudah untuk mempermainkan manusia apabila perutnya penuh dengan makanan. Walihada ja'a fi ba'dil asar. Idza talaatil ma'idatu namatil fikratu wa kharasatil hikmatu wa qa'adatil a'dha'u min ibadah. Apabila perut penuh dengan makanan, maka orang tersebut akan mudah tidak tidak tidak mudah untuk berpikir alias pemikirannya akan tidur. Ya kemudian akan terjauh dari hikmah dan akan lemah anggota badannya untuk beribadah. Dan ini bisa kita buktikan apabila seseorang yang berpuasa misalkan seperti yang kami katakan di depan di siang hari di mana masjid terkadang sepi dari jemaah salat zuhur dan solat asar namun di bulan puasa di masjid di kantor orang bergegas untuk menjalankan padahal dia dalam keadaan lapar namun kalau sudah waktu maghrib tiba kemudian lalai dalam mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Berbuka, memasukkan makanan ke dalam perutnya. Terlalu banyak. Maka bisa kita tebak apa yang akan terjadi setelah sholat maghrib. Karena dia terlalu banyak mengkonsumsi makanan. Malas untuk bergerak. Akan malas untuk berangkat ke masjid untuk menjalankan ibadah disebabkan perutnya terlalu kenyang dengan makanan. Oleh karena itu, meskipun makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu halal, maka perhatikan apa yang menjadi akibat dari makanan yang kita makan. Maka orang yang cerdas akan menentukan pilihan yang tepat. Orang yang cerdas al-aqil alladhi ya'rifu khaira khairain. Walladhi ya'rifu syarra syarrain. Orang yang berakal dan orang yang cerdas adalah mengetahui kebaikan di antara dua kebaikan. Memang makanan itu halal yang ia makan. Itu adalah kebaikan. Kemudian memenuhi perutnya adalah kebaikan. Namun apabila di antara dua kebaikan itu bisa menyebabkan kepada mudarat yaitu terlalu kenyang meskipun dia halal makanan yang ia makan maka orang yang berakal akan menahan dirinya sebab hal tersebut akan melapangkan jalan untuk menuju kepada perbuatan maksiat. Maksiat pertama adalah lalai dari berbuat ketaatan kepada Allah. Maksiat pertama adalah malas untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'du salaf kana syababun yata'abbaduna min bani Israel فإذا كان فطرهم قام عليهم قائم فقال لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتخسروا كثيرا berkata sebagian salaf adalah dahulu pemuda-pemuda dari Bani Israel mereka beribadah maka ketika datang waktu makan, lalu berdiri salah seorang kepada mereka, Kemudian mengatakan, jangan kalian makan terlalu banyak karena akan minum banyak. Kemudian fatanamu kasiron setelah itu akan banyak tidur. Kemudian fatakhassaru kasiron lalu banyak ruginya. Maka makan dan minum yang berlebihan Ikhwan Fiddin Rahimani wa Rahimakumullah Pendengar Radio Raja pun anda berada Akan menyebabkan kepada mudarat yang sangat besar sekarang ini berapa banyak orang berbondong-bondong menuju ke tempat-tempat yang menawarkan untuk bisa menurunkan berat badannya karena terlalu banyak makan. Berapa banyak sekarang ini tempat-tempat yang menawarkan bagaimana caranya agar kita bisa tidak terlalu banyak makan. Maka di sini cukuplah contoh Nabi kita sallallahu Alaihi Wasallam Beliau meskipun seorang pemimpin, beliau meskipun seorang nabi, namun beliau sering tidak bisa makan sampai tiga hari berturut-turut dalam pengertian beliau kekurangan dalam hal makanan. Bukan berarti beliau tidak bisa mencari itu. Namun ini menunjukkan keutamaan kalau kita tidak ter, tidak terlalu banyak mengkonsumsi makanan sampai berlebihan. Meskipun makanan itu halal, apalagi makanan itu haram. Kalau kita makan makanan halal kemudian menyebabkan kepada perkara yang bisa merugikan, maka hal tersebut tidak dibenarkan dalam agama. Karena dalam Islam ada kaidah yaitu la darara wa la dirar. Dan ini merupakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadi kaidah fikhiyah dalam agama, kaidah fikhiyah yaitu tidak boleh atau haram dalam Islam perkara yang membahayakan dan membalas bahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La taqtulu anfusakum, jangan bunuh diri kalian." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah." Janganlah kalian melemparkan diri kalian kepada kebinasaan. Ini menunjukkan bahwa kaum muslimin dituntut untuk menjaga dirinya, dituntut untuk menjaga badannya karena badannya memilih hak, karena jiwanya memilih hak. Ya, oleh karena itu yang cukup adalah sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk napasnya. وقد فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يجوعون كثيرا Dulu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga berserta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka banyak lapar wa inkana dzalika li adami wujudi ta'am meskipun hal tersebut karena tidak ada tidak adanya makanan illa annallaha la yakhtaru li rasulih illa akmalal ahwali wa fadliha Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala tidak memilihkan untuk Rasulnya. Kecuali apa? Sesempurnaan keadaan dan keutamaannya. Maksudnya, ya, meskipun pada hal tersebut seperti pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar, kemudian beliau mengambil batu dan dijadikan ganjal untuk perutnya karena menahan lapar. Demikian juga Umar, demikian juga Abu Bakar, sehingga ketiganya pernah bertemu dengan penyebab yang sama yang mengeluarkan mereka dari rumah mereka, yaitu rasa lapar. Bagaimana kita tahu seorang Abu Bakar Rasiddiq sampai kelaparan, sementara beliau pernah menginfakkan hartanya semuanya di jalan Allah. Bagaimana seorang Umar radhiyallahu taala anhu beliau sampai kelaparan padahal beliau berlomba-lomba untuk memenangi Abu Bakar dalam rangka berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai satu ketika ketika mereka tidak bisa ketika mereka suatu saat mengalami rasa lapar bersama Nabi sallallahu Alaihi Wasallam dan bertemu mereka bertiga di luar rumah saling bertanya apa yang menyebabkan mereka keluar dari rumah tidak lain adalah rasa lapar. Kemudian jemaah sekalian mereka datang kepada ke suatu tempat lalu pemilik rumah yang beliau datangi memberikan sajian berupa makan ala kadarnya namun karena mereka memiliki hewan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta agar menyembelihnya kemudian dihidangkan kepada para tamunya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini memang ketika berbagai macaman yang ada di hadapan kita menggoda lidah kita, menggoda perut kita, meskipun banyak yang berguguran tidak bisa menahan diri sehingga uh, berlebihan dalam makanan, namun ingat bahwa Nabi sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma mala ibnu adam wi'aan syarran min batni. Tidaklah seorang anak Adam mem memenuhi satu tempat yang lebih jelek di samping perutnya. Ya, dibandingkan dengan perutnya. Bihasa bini Adam lukaimat yakum nasul bahu Cukuplah bagi anak Adam ya, beberapa lukaimat, yaitu beberapa suap yang bisa menegakkan tulang-tulangnya. Fa in kana la mahalata fa thuluthu li tu'amihi. Apabila tidak mungkin untuk melakukan hal tersebut, maka cukuplah sepertiga dari perutnya itu untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk napasnya. Mudah-mudahan kita bisa menteladani apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun sekarang ini orang juga ada yang terlalu banyak makan sehingga sakit, menyebabkan kepada kebinasaannya di sana ternyata masih banyak juga orang yang kurang makan mudah-mudahan pada kesempatan yang mulia ini menjelang Idul Kurban banyak kaum muslimin yang bisa berkorban sehingga fuqara wal masakin orang-orang fakir dan miskin yang mereka kekurangan makan itu bisa merasakan orang-orang yang tadinya lebih dalam makan sehingga mereka bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah orang yang terlalu banyak makan akan malas untuk berbuat ibadah kepada Allah. Orang yang terlalu banyak makan maka dia akan mudah untuk berbuat maksiat. Dan ini tentu saja semua perbuatan maksiat akan bisa meracuni hati. Sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah ibn al-Mubarak. raitu dhunuba. raitu dhunuba tumitul quluba. Wakat yurthu dhulla idmanuha. Aku melihat bahwa perbuatan dosa itu bisa membunuh hati dan akan bisa mewariskan kehinaan bagi pecandu perbuatan dosa tersebut. Ra'aitu dzunuba tumitul quluba wa qad ya. hayatul qulubi wa khairu Dan meninggalkan perbuatan dosa itu bisa membuat hati itu hidup dan itu lebih baik kamu tidak taat kepada uh, setan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya adalah berlebihan dalam makan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi kita untuk menghindarkan diri dari berlebihan dalam makan. Dan bisa menggerakkan hati kita. Kelebihan-kelebihan tersebut bisa kita kumpulkan. Kemudian kita bisa kita bisa berikan kepada orang-orang yang membutuhkan dari kalangan fukara wal masakin. ولهذا كان ابن عمر يتشبه به في ذلك مع قدرته على الطعام وكذلك كان أبوه من قبله oleh karena itu dulu Ibnu Umar juga melakukan hal yang sama yaitu menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'akudratihi ala ta'am padahal dia mampu untuk membeli makanan untuk mendatangkan makanan semaunya dia. Wa kadzalika kana abuhu min qablihi. Dan juga demikian ayahnya yaitu Umar Ibnu Khattab. Kita lihat bagaimana para sahabat meneladani nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita melihat kenyataan yang ada pada kita barangkali jauh namun sehingga uh, dalam usul sunnah Imam Ahmad beliau mengatakan bahwa usul sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwa pokok-pokok sunnah bagi kami adalah at-tamassuk berpegang teguh kepada apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mengatakan al-amalu bima kana alaihi ashabu Rasulillah, yaitu berbuat sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat tapi atabasuk yaitu berpegang teguh karena melakukan hal yang sama kata uh, Syekh Profesor Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili tidak mungkin bisa melakukan hal yang sama dengan mereka. Namun kita berpegang teguh terhadap apa yang mereka pegang. Maka dalam hal ini meskipun kita tidak bisa menyamai mereka, maka kita jadikan mereka itu sebagai sudut teladan kita sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu man kana minkum fal falyata'assi bi ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa di antara kalian mau mengikuti jejak langkah maka ikuti jejak langkah sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa innahum kanu abarra hadhil umma quluban karena mereka adalah umat yang paling baik hatinya adalah orang-orang yang paling baik hatinya di antara umat ini adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka cukup bagi kita contoh Abu Bakar orang yang mulia setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar radhiyallahu taala anhuma adalah yang kedua sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu taala anhu dan demikian juga dengan Nabi mereka bertiga pernah bertemu tidak sengaja keluar dari rumah mereka dan saling bertanya apa yang mengeluarkan salah satu dari antara mereka. Mereka semua menjawab adalah karena rasa lapar dan diganjal perutnya dengan batu. Maka kita sekarang mendapatkan apa yang kita inginkan dari makanan yang kita inginkan. Tentu saja semuanya ini wajib kita mensyukurinya. Di antara kewajiban kita dalam bersyukur adalah kita memberikan kepada fakir miskin Jangan biarkan tetangga kita kelaparan sementara, sementara kita hidup dalam kekenyangan. Jangan biarkan orang tua kita kekurangan sementara kita berlebihan. Jangan biarkan saudara kita kekurangan sementara kita berkecukupan. Bahkan makanan sampai dibuang. Maka ini tidak dibenarkan karena itu termasuk tabzir dan Allah tidak suka kepada orang-orang yang berlebihan. Ya. Dan orang-orang yang yang berlebihan Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Dan orang-orang yang berlebihan sampai membuang melampaui batas seperti itu adalah termasuk saudara-saudara syaitan. Ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pendengar Radio Raja dimanapun Anda berada, maka perhatikan di sini, ternyata berlebihan dalam makan termasuk salah satu perkara yang bisa meracuni hati kita. Bagaimana kalau makanan halal bisa meracuni hati kalau berlebihan. Ya. Makanan halal bisa meracuni hati kalau berlebihan. Bagaimana kalau dengan makanan yang haram? Maka banyak orang yang mengatakan, jangankan sekarang ini yang halal, yang haram pun sulit untuk didapatkan. Maka perhatikan dengan kata-kata ini, orang-orang yang mengatakan seperti itu tentu saja kalau sudah berbicara, berani bicara begitu, maka dia tidak akan segan-segan untuk memenuhi perutnya dengan makanan-makanan yang haram. Makanan yang halal, meskipun halal, bagi orang yang cerdas kalau makanan itu bisa membawa kepada kemudaratan, bisa mencelakakan dirinya, maka dia akan menahan dirinya dari melakukan itu. Dan tentu saja bagi orang yang cerdas dia akan memilih Orang yang dekat kepada Allah akan memilih makanan yang halal dan makanan yang haram. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Aisyah radhiyallahu taala beliau, beliau berkata, "Ma syabi'a alu Muhammad sallallahu alaihi wasallam منذ قدم المدينة من خبز بر ثلاث ليال تباعا حتى قبض رواه البخاري ومسلم Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, tidak pernah keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekenyangan sejak beliau datang ke Madinah dari roti yang terbuat dari gandum lebih dari tiga hari. Ya. Sampai beliau meninggal dunia. Coba kita perhatikan jauh sekali kita kalau kita menyatakan diri mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan. Namun berapa banyak orang-orang yang masih membuang makanan, ya sudah makanan berlebih, kemudian makanan dibuang. Makanan kadang-kadang beli makanan banyak, habis separuh separuhnya dibuang. Maka hal ini jangan kita lakukan, hindarkan semuanya itu karena semuanya akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bisa mengikat perutnya, maka akan terikat agamanya. Dan barang siapa bisa menguasai rasa laparnya, maka Allah akan berikan kepadanya akhlak yang baik. Dan sesungguhnya maksiat bermaksiat pada Allah itu adalah eh, ba'idatun minal ja'i qaribatun syaba'an yaitu jauh dari rasa lapar dan dekat dengan kekenyangan. Artinya orang yang bermaksiat pada Allah adalah uh, jauh ya dari lapar, artinya dia kekenyangan. Oleh karena itu, pendengar Radio Rojak di mana Anda berada, kalau Anda termasuk orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa rezeki, maka jangan sampai kenyang sendiri, apalagi sampai kekenyangan, kemudian tahu di sana banyak orang-orang fakir miskin yang kelaparan, Kemudian setan menggoda kita, membisiki, jangan kamu kasih makanan mereka biar nggak terbiasa. Jangan kamu kasih sesuatu kepada mereka biar mereka tidak menggantungkan diri. Ketahuilah wa ammasaila falatanhar. Adapun kepada orang yang meminta-minta jangan membentak. Kepada orang yang minta berilah. Kalau memang kita tidak bisa memberi kepada mereka, maka kaulun ma'rufun wa mafuratun khairum min sadaqatin ada. Perkataan yang baik dan rasa maaf itu lebih baik daripada kita memberi kemudian kita mengatakan sesuatu yang tidak enak kepada orang yang diberi. Mudah-mudahan kesempatan yang baik yaitu menjelang Idul Kurban dan pada hari raya Idul Kurban, pada raya hari raya Idul Adha kaum muslimin berlomba-lomba untuk bisa berkorban dan bisa memberikan kepada fakir miskin. Demikian Ikhwan Fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita tentang uh, tasqiyatun nufus, tasqiyatun nufus ini yaitu berlebihan dalam makan bisa meracuni hati kita. Karena apa? Karena orang yang banyak makan kemudian akan melemahkan anggota tubuhnya dan lemah dalam pengertian lemah untuk bergerak berbuat kebaikan dan bisa menggerakkan anggota tubuhnya berbuat maksiat. Entah ketika lapar kemudian nonton film-film, kemudian mendengarkan musik-musik dan seterusnya. Karena apa? Karena badannya sudah kekenyangan sehingga ingin yang lebih enak dari itu. Wallahu alam bisawab. Maka apabila ada diskusi maka kami persilahkan. Nah demikian ikhwatal Islam Sesi materi dari pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus Telah kita simak tadi Eh, begitu jelas bagi kita tentang bagaimana kuduah dari para salafus soleh dari Rasulullah SAW kemudian para sahabatnya berkaitan dengan masalah makanan. Semoga kita bisa mengambil faidah dan manfaatnya. Kita akan membuka sesi tanya jawab. Kita buka untuk yang pertama saja ya. Nah, dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari mana Pak? Halo uh, ulangi dari Abu Yusuf di yang sana Bapak. Silakan Bapak. Uh, mohon dijelaskan atau contoh konkret dari uh, pemahaman para sahabat dan, dan dikaitkan dengan uh, Idul Adha gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, kalau berkaitan dengan Idul Adha ya banyak ya. Pertama, ya solat idul adha itu kita hmm. kerjakan ya berbeda para ulama dalam masalah ini masalah hukumnya ada yang mengatakan wajib namun yang jelas yang zahir bagi bagi kami adalah wajib kenapa karena ada hadis yang mengatakan dari Abu Hurairah bahwa yang bisa apa kalau solat hari raya idul adha itu berkenaan dengan eh, apa namanya hari Jumat itu bisa menggantikannya ya adapun di idul adha ya kurban ya di mana kurban juga hilaf di antara ulama ada yang mengatakan wajib ada yang mengatakan sunnah ya jumhur ulama mengatakan sunnah. Ya banyak kalau berkaitan dengan masalah ya. Idul Adha ya. perlu, ini. Perlu ya. satu sesi Betul, khusus, khusus untuk bicara masalah itu. Ya. Nah, ya. taip, uh, kita hmm. angkat untuk yang berikutnya di hmm. belakang Allah Abu Yusuf di 0218236543 kembali. Assalamualaikum. Ya, silakan mohon maaf dikecilkan radio monitornya. Silakan Ibu. Saya mau menanyakan kalau udah kurban satu kambing itu boleh satu keluarga cuma satu orang saja. Iya. iya nah, terima iya. kasih Bu. Nah. Baiklah. Iya. E, boleh satu satu ekor kambing ya untuk satu orang dan keluarganya sebagaimana e, ada hadis ya dari Yasar bin Atha dia bertanya kepada Ayu, Ayu, Abu Ayyub kaifa kanat duhaya fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala kan kana ar-rajulu yudahi bisyatin anhu wa an ahli baitihi. Ada dari Yasar bin bin Atta, dari, dari Yasar bin Atta beliau berkata bahwa aku bertanya kepada Abu Ayyub bagaimana dulu uh, berkorban di masa Nabi SAW. Maka beliau mengatakan ada seorang yang berkorban menyembelih uh, apa namanya satu ekor kambing untuk dirinya dan untuk keluarganya. Dan di samping itu juga Rasulullah SAW ketika berkorban beliau membaca bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad wa, wa min ali Muhammad wa min umat Muhammad ya. Bismillah, terimalah ya Allah ini korban dari Muhammad, dari keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad. Padahal beliau berkorban hanya satu satu kambing. Demikian boleh hukumnya. Nah, kembali dari telepon Assalamualaikum. Salam. Ya, silakan Pak. Mohon dikecilkan monitornya atau agak jauh dari radio. Silakan dari mana Pak? Dari Abu Bapak di Cibitung. Silakan Bapak. Ini saat saya mau tanya. Iya, Pak. Uh, boleh nggak kita berkorban selama kita apa selama apa sementara kita masih punya utang? Iya. Hmm, iya. Hmm. Itu aja Ustaz. Iya. Uh, dalam Majmu' fatwa Syaikhul Islam beliau berkata, boleh asalkan kita memiliki keyakinan yang kuat untuk bisa membayar hutang kita itu. Boleh ya, asalkan kita memiliki keyakinan yang kuat untuk bisa membayar ya itu dalam majmu fatawa beliau mengatakan demikian ya nah kembali dari penelpon uh, untuk yang berikutnya di 8236543 assalamualaikum waalaikumsalam ya silakan dari mana ibu hmm? Iya, bu dari Kelengsi. Iya, silakan ya. saya mau menanyakan Iya bu. Ya. kalau misalnya berkorban kita apa nggak boleh makan daging korbannya Oh iya. Iya. Hmm. Itu aja. Salam. Ini pertanyaan ya. tentang korban lagi. <laughs> ya. ya. Hmm. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib ya, seperti dalam Zadul Mustaqti oleh Syekh Muhammad Sulaiman ya ketika uh, berdalil dengan uh, firman Allah uat fakuluminha minha imu al baisal fakir Fakulu maka makanlah dari hewan korban tersebut, ya, makanlah maka ini karena perintah sehingga sebagian ulama mengatakan wajib. Namun uh, eh, Syaikh mengatakan bahwa itu tidak wajib. Kemudian juga Nabi ketika ditanya tentang daging korban, maka beliau ber, ber, berkata, beliau bersabda, "Fakulu wa at'imu waddakhiru." Makan sebagian, sebagian berikan kepada fakir miskin, sebagian disimpan, ya. Dalam Al-Mulakhas Al-Fiqhi, eh, Dr. Soleh Fauzan Al-Fauzan beliau mengatakan ya, uh, adalah dimakan Kemudian yang kedua diberi berpikir miskin, yang ketiga dihadiahkan. Hadiah boleh kepada siapa saja, orang kaya dan yang lainnya. Ya, Allah nah, Kemudian kita angkat dari pesan singkat dari pendengar kita. Ustadz saya pernah mendengar uh, apakah ini hadis atau bukan yang menyatakan bahwasanya makanlah ketika engkau lapar dan uh, berhentilah sebelum engkau kenyang. Apakah uh, sahih uh, pernyataan atau hadis? yang disandarkan pada hadis seperti ini? Uh, saya belum tahu itu. Afwan, maaf ya. Ya. Taib. Untuk selanjutnya dari pesan singkat kembali, barakallahu Fik, Ustadz, eh, saya adalah eh, salah seorang yang mudah tersentuh dan mudah-mudahan ini adalah merupakan tanda kebaikan bagi saya ketika melihat ada saudara kita yang kekurangan dalam hal makan ataupun dalam hal keduniaan. Saya sangat bersedih, tetapi eh, karena keadaan saya juga yang tidak punya ataupun tidak mampu, maka tidak bisa atau tidak ada daya dan upaya untuk bisa membantunya. Hmm. Nah, eh, apakah hal ini akan menjadikan dosa bagi saya dan apa yang harus saya lakukan untuk membantu saudara-saudara saya yang juga merasa kekurangan? Barakallahu fiik. Iya. Ah, Masya Allah, perasaan seperti itu tentu saja perasaan yang baik ya. Mengasihani fukoro ya tanpa kita mampu untuk mengerjakan sesuatu. Maka sebagaimana Nabi bersabda irhamu irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihanilah yang di bumi maka akan mengasihani kamu apa yang di langit. Meskipun kita tidak mampu menjalankannya, apalagi kalau ada ada niatan untuk menjalankannya, maka orang yang menjalankan sesuatu kemudian dia mengerjakannya, maka dia mendapatkan pahala ya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allah tabaraka indu hasanah kamilah barang siapa orang yang berniat berbuat baik kemudian nggak mengerjakannya Allah mencatat sebagai perbuatan baik yang sempurna وإن وإن هم بها فعملها كتبها الله عشر حسنات إلى hasanat ila sab'i adfin ila dan apabila dia berkeinginan untuk berbuat baik lalu dilakukan ya dari keinginannya ketika ada kesempatan melakukan kemudian dilakukan maka Allah mencatatnya sebagai 10 kebaikan sampai 700 kebaikan berlipat sampai lipat tidak tidak apa lipat yang sangat banyak muttafaq alaih dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma Barakallahu fikum. Taib. Kemudian selanjutnya masih dari pesan singkat, Ustadz, eh, apakah batas-batasan bagi eh, seseorang yang tidak mampu untuk eh, meminta kepada saudaranya untuk eh, eh, melanjut apa untuk bisa melanjut eh, eh, untuk bisa melangsungkan kehidupannya demikian. Ya. Kalau saudara kita ya kemudian ibu is, dari pertama istri ya disebutkan dalam subulus salam ya istri kemudian anak kemudian ibu ayah saudara perempuan saudara laki maka urutan-urutan ini merupakan kewajiban kita untuk memberikan nafkah kepada mereka apabila kita tidak mampu eh, apabila kita mampu dan mereka tidak mampu ya maka kewajiban kita untuk memberikan nafkah kepada mereka jangan biarkan wah oh, jangan nanti dia menggantungkan diri jangan Ya tentu saja kalau memang ada gejala ke sana perlu diberikan arahan. Tapi kalau sampai saudara kita minta-minta kepada orang lain atau mereka sampai terjerumus kepada perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini kita berdosa kalau kita membiarkan seperti itu. Nah. Hmm. Kemudian kita angkat dari penelpon kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ibu dari mana? silakan. Ibu Iqbal di Rawalumbu. Silakan Hmm ini Ustaz mau tanya hmm. bagaimana dengan orang yang sudah mampu, dia mampu untuk berkorban tapi dia tidak pernah berkorban. Iya. Apa Allah akan memberi hukuman kepada orang seperti itu? Iya. Cukupnya, ya. Iya. Silakan. ya, saya katakan tadi ya seperti Abu Hanifah, Al Auza'i, Al Laith ya mereka mengatakan wajib hukum korban maka bagi yang mengatakan wajib ya tentu saja berdosa dengan dalil fasalli rabbika wanhar namun dibantah dalil ini bukan uh, apa namanya kewajiban korban, namun perintah untuk ya fasolli lillah wanhar lillah ya berkorban untuk Allah dan sholat untuk Allah dan berkorban untuk Allah. Artinya eh, perintah untuk ikhlas ya. Namun kalau itu dalam pandangan yang sunnah-sunnah ya maka nggak nggak berdosa karena dan ini yang kuat bagi bagi kami karena apa? Karena ada asar ya dari sahabat seperti Abu Mas'ud al ansori beliau mengatakan uh, eh, la ada'u al-adahi wa inni la musir makhafatan an yarani an yara jirani annahu hatmun alayya uh, akhrajahu Abdul Razzaq wal Baihaqi dengan sanad yang sahih jadi Abu Mas'ud Al-Ansari ini mengatakan bahwa aku tidak berkorban ya padahal aku mampu karena khawatir tetanggaku melihat itu kewajiban bagi saya itu wajib bagi saya. Ini dan juga dari Abu Surayha melihat Abu Bakar dan Umar tapi tidak berkorban dengan sanad yang sahih juga dari Abdul Razak dan Baihaqi. Maka eh, mayoritas ulama, jumhur ulama mengatakan bukan wajib korban itu. Nah, dengan dengan apa namanya dengan alasan ini, maka yang namanya tidak wajib ya tidak berdosa kalau ditinggalkan. Namun sangat keterlaluan kalau kita memang mampu kemudian tidak berkorban. Padahal itu pada hakikatnya untuk kebaikan kita sendiri. Allahu alam. Tapi untuk selanjutnya kita angkat dari penelpon kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan Pak. Mohon maaf dikecilkan monitornya. Dari mana Pak? Iya, silakan. Uh, ada sebagian umat Islam menjelang Idul Adha itu som dua hari, yaitu tanggal 8 dan tanggal 9. Tanggal 8 katanya som Tarwiyah, tanggal 9 som Arafah. Apakah itu ada dasarnya Ustaz? Terima kasih. Nah, Waalaikumsalam Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan bahwa 10 hari di siang hari yang utama adalah sepuluh hari pertama bulan Dhul Hijjah. Perbanyak taubat, memperbanyak istighfar, perbanyak sodako. Dan juga silakan berpuasa. Ya. Namun, yang kami ketahui dalil yang jelas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada pada tanggal 9 ya pada tanggal 9 hijjah pada yaitu saum Arafah di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda siamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as qablahu wa sanallati ba'dahu akhrajahu Muslim an Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu bahwa uh, Nabi SAW bersabda puasa di hari Arafah itu aku berharap kepada Allah bisa menghapus dosa-dosa tahun sebelumnya dan tahun sesudahnya demikian Pak nah, kembali dari penelpon kita angkat di 8236543 nah terputus kita masih uh, memberikan kesempatan bagi Anda yang akan masuk di 021 tiga dan eh, juga bagi Anda yang melalui pesan singkat di nomor 021 Baik, uh, sudah ada yang masuk kembali kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi iya, wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Uh, dari Bekasi Timur. Silakan. Uh, Ustadz, Ana mau hmm. tanya, hmm, iya, Bu. bagaimana dengan uh, kurban ya di sekolah-sekolah itu dimintai uh, sekian puluh ribu untuk korban sedangkan korban itu sendiri kan yang ya anda tahu uh, satu orang itu misalkan satu kambing gitu iya, iya, ya. Iya, cukup Bu ya. Nah. Hmm. Eh, iya. Assalamualaikum. Hmm. Waalaikumsalam. Ya memang tidak apa namanya? Tidak pernah ada yang kami ketahui ya apa namanya riwayat yang korban gotong royong seperti itu ya yaitu mungkin ya bukan korban jadinya ya itu sodako biasa karena apa karena yang namanya udhiyah itu adalah apa disebutkan dalam sahih fikih sunnah mayudka taqarruban ilallah fi ayyamin nahr bi syara'ita mahsusatin ya yaitu hewan yang disembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah pada hari-hari nahar ya dengan syarat-syarat tertentu nah di situ ya Allah alam nah kemudian kita angkat dari pesan singkat dari Umu Hanif di Cijantung Ustadz apakah ada kewajiban bagi suami untuk menafkahi keluarga istrinya hmm, iya iya uh, jawabannya adalah tidak ada ya tidak ada namun itu merupakan keutamaan yang sangat besar ya keutamaan yang sangat besar karena apa karena itu masuk kepada sodoko dan itu masuk dua ya sodoko wasilah ya artinya sodoko dan hubungan famili maka keutamaan sangat besar namun untuk berbicara masalah kewajiban maka tidak ada sehingga sebagai seorang suami yang bijak ya orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala melihat warga istrinya kurang mampu misalkan dan sang suami memiliki kemampuan untuk memberikan hal tersebut, ya tentu saja eh, jangan sampai tinggal diam karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, manafasaan manafasaan mukminin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang menolong saudara beriman ya dari urusan-urusan dunianya maka Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya dari perkara-perkara nanti di hari kiamat. Nabi SAW bersabda, "Man yassara ala mu'sirin Allah fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang berikan kemudahan kepada orang yang mengalami kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantunya uh, urusan di dunia dan akhirat, ya. Itu. Nah, kemudian dari pertanyaan kembali dari pesan singkat, Ustadz Barakallahu Fik, bagaimanakah hukumnya apabila menerima pemberian berupa makanan ataupun uang dari seorang pelaku maksiat seperti penjudi ataupun pelacur? Iya. Eh, ada asar dari Ibnu Mas'ud ya yang din, dan asarnya sahih ya dan di apa namanya dinukil oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam apa namanya Eh, kitabnya kitabnya Mulai Hikam ya bahwa apabila ada tetangganya dia jelas-jelas makan uang riba secara terang-terangan kemudian ngajak dia ngasih makanan ya ngajak dia ngundang makan maka dibolehkan ya untuk mengambil makanan itu dosanya tetap bagi-bagi dia gitu ya meskipun juga ada asar dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika beliau dikasih minuman susu oleh anak kecil oleh anak seorang anak Kemudian dia mengatakan setelah susu itu diminum bahwa itu hasil dari dulu perdukunan kemudian dicoleklah. Ini hanya menunjukkan kewaraan beliau. Adapun hukum ketika membolehkannya Ibnu Mas'ud ini uh, apa namanya hukum yang telah ditetap oleh seorang sahabi itu adalah uh, apa namanya dihukumi rofa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena dia tidak mungkin membuat hukum sendiri. Allah alam bissawab Ya. Kemudian dari pesan singkat kembali, Ustaz, eh, bagaimanakah keadaan hal eh, apabila seseorang, seorang ikhwan dalam hal ini, dia takut untuk menikah dikarenakan dia takut tidak bisa menafkahi keluarganya nanti. Eh, bagaimanakah cara menasihatinya? Mohon penjelasan. Jangan jangan takut karena Allah Subhanahu akan menolong pada tiga orang di antaranya pertolongan yang akan diberikan pada orang adalah uh, an-nakih yuridul afaf yaitu orang yang menikah karena menjaga kehormatannya. Ya, kalau kamu yakunu fuqara yunikumullah. Iya, ya, kalau kalau apa mereka apa namanya eh, fakir maka Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka itu. Oleh karena itu jangan merasa takut. Ya katakanlah bahwa e, nikah adalah merupakan salah satu dari eh, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu termasuk ketakwaan. Maka kita sampaikan kepadanya barang siapa bertakwa, wa takillah yataqillah, ya lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertawak kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari semua persoalannya dan akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak diduga. Demikian. Taib, kita angkat berikutnya masih uh, dari penelpon kembali di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, mohon maaf Ibu, dikecilkan saja radionya. Iya, silakan Bu. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wakil teman saya Ustaz. Ya. Uh, dia punya anak uh, eh, ingin dikurbankan udah 8 tahun deh ya, gitu Ustaz. Ya. Cuman dia belum diakikahkan gitu. Dia ingin dikurbankan cuman belum diakikahkan. Lebih baik didahulukan yang mana ya, Ustaz? Hmm, ya. Akikah atau kurban? Ya, ya. itu iya. aja Ustaz. Nah. Iya. Ya kalau kita lihat ya kalau kita lihat akikah itu ya seulama berbeda pendapat dalam masalah batasan waktu. Namun kalau kita dohir hadisnya mengatakan ya apa namanya uh, setiap anak itu ya uh, kullu gulamin rahinatun bi akikotihi. Setiap anak itu memang di apa namanya tergadai oleh akikahnya. Wa yud uh, tudbah anhu Eh, yauma sabihi. Maka sembelihlah korban atau kambing ya pada hari yang ketujuh. Ya, yusamma wa yuhlak diberi nama dan dipotong rambutnya. Hadisnya sahih. Nah, dari hadis ini eh, ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan kalau nggak bisa ke 7 ke 14, nggak belas ke satu maka ada mengatakan sampai besar. Namun melihat dohir haditsnya kita cukup dengan hadits itu. Dan kalau memang kita tidak mampu tatkala umur-umur segitu ya artinya gugur dari kewajiban. Dan kalau melihat dohir hadis ini, maka ya lebih baik untuk untuk korban demikian. Ya Allah alam. Baik. Kembali dari panel phone kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi iya, wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Dari mana Pak? Ini saya dari Tangerang di PT Gajah Tunggal nih iya, Pak. Iya, Masya Allah, silakan Pak. Hmm, saya ada yang saya pertanyakan ini. Iya, Pak. Uh, cuma mungkin ada sedikit melenceng ya Pak ya. Iya, iya, uh, saya menanyakan tentang itu sholat. Uh, hmm. Saya dengar katanya kalau sholat itu pakai celana maupun pakai kain, tapi ketutup mata kakinya, hmm. mata kaki. Langsung yeah. katanya dengar jangankan katanya kita masuk surga, mau cium aromanya pun katanya tidak katanya hmm. itu hukumnya bagaimana apakah itu wajib apakah sunnah hukumnya iya, pak iya, ya, terima ah, kasih terima Bapak. kasih ya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini tentang masalah isbal saja ya? iya hmm. iya ya, masalah masalah isbal itu ya uh, Nabi saw bersabda bahwa uh, ma asfala minal ka'bain fa minan nar. Kama qala sallallahu alaihi wasallam bahwa yang terjulur di bawah mata kaki itu adalah bagian dari neraka. Dan ketika orang yang sholat dalam keadaan isbal maka Allah tidak melihatnya ya Allah tidak melihatnya Buk tapi bukan berarti sholatnya tidak sah bukan berarti tidak sah sholatnya sah ya sholatnya sah tapi Allah subhanahu wa taala tidak melihat kepada orang tersebut maka dengan melihat dohir hadis begini Kenapa? Kalau kita bisa mengangkat uh, kain kita, sarung atau ka, celana kita di atas mata kaki, kenapa kita tidak melakukannya? Memang awalnya itu berat karena belum terbiasa, tapi sudah terbiasa, kemudian didasarkan bahwa ini adalah uh, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semuanya akan jalan dengan baik dan semu dan sekarang sudah banyak dan banyak orang yang sudah bisa mengerjakannya, yang tadinya enggan ya bahkan ya mungkin tadi ngejek-ngejek apa kayak orang kebanjiran dan seterusnya hmm. sekarang itu alhamdulillah sekarang ini alhamdulillah banyak orang yang sudah mampu untuk mengerjakannya demikian Taip. kembali dari penelpon kembali assalamualaikum assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silakan pak dari mana dari Pak Ibrahim ya. -hmm. Silakan Pak Indra. Dari Pak. Iya. Uh. Halo. Halo Pak. Pak Ibrahim. Ya? Iya. Halo, saya dari Pak, Pak Ibrahim. Oh, Pak Ibrahim, ya. silakan Bapak. Nah, ini saya mau tanya ini ya. Saya seorang seorang duda. Ya. Apakah saya berdosa kalau saya nggak nikah lagi karena kemampuan rezeki saya kurang? hmm. Ustaz, terima kasih Ya. <laughs> Semoga Allah SWT memberikan pertolongan ya karena iyakunu fuqara yunikumullah. Kalau kalau fakir maka Allah akan mengkayakan hukum nikah itu ya bisa wajib ya kemudian bisa sunnah bisa mubah bisa makruh bisa haram maka lima, lima hukum ini bisa berlaku sebagaimana keterangan Ibnu Rusdi dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid tergantung keadaannya ya Tergantung keadaannya. Bisa haram ketika tujuannya menikah sama seorang wanita yang ingin hanya ingin mendorotkan dia, membahayakan dia, ingin nguras kekayaannya, kemudian nanti tak bunuh misalkan itu tujuannya sudah sudah nggak benar maka itu haram. Ya. Tapi kalau orang itu bisa jadi wajib kalau dia nggak nikah bisa terjerumus kepada perbuatan zina maka itu bisa menjadi wajib hukumnya. Ya. Ya, dan kalau dia dia takut nggak kaya Allah yang akan me, takut miskin Allah yang akan mengkayakan. Kalau hanya takut itu maka tidak dibenarkan. Demikian. Baik, Kemudian kita angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali dari saudara kita di Bogor. Ustadz, mengapa jika kita setiap uh, eh, bertobat uh, eh, perasaan rasa berdosa itu semakin besar, Ustadz? Apakah ada pengaruhnya, Ustadz? Ya. Semakin bertobat, semakin merasa besar Ya semoga sebenarnya. kita ya al khawf ya kita memang harus takut ya, tapi harus diimbangi dengan ar-roja ya. khawf takut, ar-roja mengharap ya. Eh, optimis gitu. Jangan sampai hanya pesimis saja, takut saja ya, tapi nanti tidak berbuat apa-apa. Ya seperti yang pernah kami sampaikan bahwa ada seorang teman yang takut melihat ibunya nggak pakai jilbab nangis melihat adiknya nggak pakai jilbab nangis, namun dia nggak mau sholat, ya apa artinya? Karena apa? Al khawf saja tanpa diimbangi dengan ar roja. Maka kalau kita misalkan semakin bertobat, semakin merasa takut, ya semoga ini tanda-tanda kebaikan, ya. Namun lihat e, akibatnya, kalau memang rasa takutnya membawa kepada perbuatan yang baik, ya insya Allah itu merupakan tanda-tanda kebaikan, ya. Namun sebenarnya, ya. Uh, seorang berbuat kebaikan itu harus senang Ketika dia bertobat, dia merasa senang, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena hadis Nabi man sarrat hasanatuhu wa sa'atu sayyatu fa huwa mu'min. Barang siapa yang e, membuat senang apa yang menjadi perbuatan baiknya dan membuat sedih perbuatan buruknya bahwa dia beriman. Allahu alam. Nah, kemudian e, kita angkat satu pertanyaan kembali dari pesan singkat. Ustadz, alhamdulillah e, belum lama ini saya sudah saya telah mengetahui dan Eh, mencoba untuk mempelajari uh, dakwah ahlus sunnah wal jamaah yang penuh barokah ini. Tetapi yang yang saya rasakan kenapa ya ketika sebelumnya mengenal manhaj salaf ini saya begitu rajin untuk uh, beribadah dan mengangkat tangan. Akan tetapi ketika sudah mengetahui dan uh, uh, belajar manhaj manhaj salaf begitu kurang rasanya berdoa dengan mengangkat tangan dan hal ini serasa Eh, sering mengeringkan hati. Mohon penjelasannya bagaimanakah seharusnya atau bagaimanakah interaksi kita dengan uh, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Ya, antum salah paham barangkali dalam nah. uh, belajar ya. -hmm. ya. Kadang-kadang kita belajar tuh seul fahmi ya. ya. Salah dalam memahami. Ini sangat sangat penting sekali ya. ya. Dan sangat sangat uh, bahaya kalau salah paham. Ya, ya. Di antara adab berdoa adalah dengan mengangkat tangan. -hmm. Ya bukan berarti ahlu sunnah mengajarkan doa nggak angkat tangan jangan salah paham ya Yeah, yeah. ya mengangkat tangan bahkan ada riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ya yang dinukil oleh Syekh Abdul Razak ya bin Abdul Masin Al Abad ya dalam kitabnya Fiqhu Fiqhu Al Adkia wal Adkar nah. Al Adia wal Adkar itu disebutkan Nabi ketika di atas mimbar berdoa mengangkat tangan dengan mengangkat jari telunjuknya Kemudian beliau ketika istisqa mengangkat kedua tangannya sampai kelihatan apa namanya kedua ketiak beliau yang mulia. Kemudian dalam doa masalah, doa biasa, beliau mengangkat kedua tangannya dengan cara me, apa namanya me, apa namanya mengumpulkan kedua telapak tangan, mensejajarkan dengan dadanya ya. Salah satunya entah itu perut tangan menghadap ke langit, punggung tangan menghadap ke bumi, atau perut tangan menghadap ke kita dan punggung tangan menghadap ke ke kiblat yaitu dengan mengumpulkan kedua telapak tangan sejajar dengan kedua dada sampai sedetail itu ya penjelasan sunnah dalam mengangkat tangan bahkan hadis yang meriwayatkan masalah itu hampir mutawatir derajatnya untuk mengangkat tangan namun mungkin yang antum maksud maksudnya adalah berdoa setelah sholat wajib ini ya, ya saya saya yakin ini yang antum maksudkan ya, maka kalau setelah sholat wajib memang tidak ada riwayat yang menunjukkan bahwa nabi berdoa hmm. ya dan yang dibaca adalah astagfirullah astagfirullah astagfirullah tiga kali ya sebagaimana kita ketahui sampai terakhir adalah baca takbir ya, 33 kali kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir kemudian baca ayatul kursi membaca surat surat al-ikhlas suratul al al a'udzu birabbil falaq al falak dan qul a'udzu birabbin nas ya kalau maghrib tiga kali tiga kali kalau subuh juga tiga kali tiga kali yang lainnya satu kali itu aja Ya. Nah. Maka di samping itu antum berdoa, jangan sampai mengeringkan hati karena nggak berdoa, karena Allah nggak suka. Ya, oh, kata kata Allah udu uh, astajib lakum uduuni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin mintalah kalian kepadaku ya dan orang-orang yang menyombongkan diri untuk tidak berdoa kepadaku maka masa akan masuk neraka jahanam maka akan terasa kering kalau antum nggak pernah berdoa Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta mintalah kepada Allah dan kalau minta pertolongan mintalah pertolongan kepada Allah. Di waktu-waktu mustajabah di antaranya antara dua ada apa antara ada dan iqamah, ketika waktu hujan, di waktu malam sepertiga malam terakhir, di waktu safar, angkat tangan. Ya, angkat tangan berdoa kepada Allah hmm. Subhanahu wa taala. Demikian. Nah. Taib. Kita angkat satu pertanyaan terakhir saja ya. dari penelpon. Assalamualaikum. Halo. Nah, terputus tampaknya. Kami berikan kesempatan terakhir bagi Anda untuk sore hari ini di line telepon 0218236543. Kita angkat. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, saya dari Ibu Ati dari dari hmm. Pondok Kasang, Pak. Iya, iya silakan, eh, iya, Pak. iya, Pak. Ya. Tadi pagi saya ditanyain sama ibu-ibu. Ya. Ibu, saya mau korban untuk orang yang sudah meninggal boleh nggak bu katanya hmm, gitu iya, iya, iya. apa yang dilakukan apa ya untuk PAKK apa untuk korban gitu hmm, iya, iya, iya. saya bilang kalau yang sudah meninggal itu kemungkinan tiga itu bagaimana itu Ustaz hmm, iya. saya mohon sahabatnya iya, dari iya, iya. Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Uh, apa namanya ada fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam menjemput fatwanya boleh kita mengorbankan apa berkorban ya untuk Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya ditujukan kepada orang yang sudah meninggal dari ayah kita, dari ibu kita, saudara kita sampai siapa saja kaum muslimin boleh ya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah diantaranya wa laisa insan illa Nah ini salah paham orang-orang ya, tidaklah bagi seseorang kecuali yang diusahakan. diusahakan. Nah, maksudnya orang-orang diusahakan ketika hidup tidak ya yang diusahakan dia sampai mati seperti mendapat teman yang baik, mendapat istri yang baik, mendapat suami yang baik, mendapat anak yang baik sehingga ketika mati mengorbankan korban uh, sapi, kambing kepada untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan pahalanya ditujukan kepada mereka. Dan ini di, di, di, dibolehkan sebagaimana Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Syekh bin Bas ya rahimallahu taala dalam fatwa beliau adalah membolehkan karena sodakoh dalam bentuk apapun yang ditujukan pahalanya kepada orang meninggal maka akan sampai sebab ada pernah di zaman Nabi ada seorang yang datang kepada Nabi ibunya mau meninggal ya kemudian kayaknya sepertinya dia mau bersodok bersodakoh tapi belum sampai. Apakah kata orang tersebut, aku bersodakoh untuknya, sampai pahalanya? Maka beliau menjawab, naam, sampai pahalanya. Maka di sini sampai dan boleh kita mengorbankan bagi orang yang sudah meninggal. Tapi yang tidak boleh adalah menyembelih hewan yang ditujukan kepada orang meninggal dalam pengertian untuk mengagungkan orang yang meninggal tersebut. Maka manza bahali fakot ghairillah faqad asyrok. Barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, untuk patung, untuk orang-orang orang soleh, untuk wali dan seterusnya, maka ini adalah perbuatan syirik besar yang bisa memasukkan orang tersebut ke dalam neraka selama-lamanya kalau dia mati tidak bertobat ya bedakan antara menyembelih untuk Allah yang pahalanya diberikan kepada orang yang meninggal dengan menyembelih untuk orang yang sudah meninggal artinya menyembelih dalam rangka mengagungkan mereka maka bedakan itu jauh perbedaannya antara sunnah dan syirik demikian Taib ini uh, pertanyaan terakhir untuk iya. yeah. kesempatan sore ini tadi yeah. Iya. mungkin ada uh, ikhtisar atau penutup. Yeah. Iya. Baiklah uh, jamaah sekalian, pendengar rojak dimanapun anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah, semoga kehadiran roja di rumah-rumah saudara memberikan manfaat yang sangat besar. Kami hanya berharap berikan doa kepada kami semoga kita semua bisa istiqomah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal pada hari yauma la yanfa'u malun wala illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak ada manfaat harta dan anak-anak kecuali orang menghadap Allah dengan hati yang bertauhid. Kemudian yang kedua ketahuilah tadi ya bahwa kebanyakan makan ini merupakan penyakit bisa meracuni hati. Kemudian pada kesempatan yang sangat baik ini mungkin kesempatan untuk berkorban maka orang-orang yang tadinya menyanyiakan hartanya di jalan yang tidak diridhai Allah maka mari kita bersama-sama berbondong-bondong untuk berkorban kemudian berikan kepada fukoro dan masakin. Mari kita bersama-sama menoleh ke sejarah bagaimana para sahabat dan bahkan Nabi SAW yang beliau uh, laulallah summa haula kalau bukan karena Allah kemudian karena mereka mungkin kita gak bisa mengenyam Islam ini namun kita lihat bagaimana Abu Bakar, Umar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ketemu di satu tempat tidak sengaja keluar dari rumah karena apa? Karena kelaparan. Demikian para jemaah. Semoga kita bisa mengambil manfaat. Wallahu a'lamu sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil rabbil alamin.